الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله Malam ini insyaallah kita mulai membaca juz 3 dari buku Aisar di mana telah kita baca kerangka bahasan dalam juz ini intinya adalah juz yang membahas tentang berbagai ahkam, berbagai hukum yang terkait dengan al, kemudian nun sukun atau tanwin, mim sukun, kemudian ra, lam serta berbagai macam mad farai. Pembahasan Pertama adalah tentang al-ta'rif. Nah. Taib. Atau dikatakan lamut ta'rif, ya. Dikatakan pula lamul harf, ya. Lam al-harf. Jadi lam yang dibahas di sini adalah khusus lam yang terkategori atau digolongkan sebagai harf, ya, sebagai huruf, sebagai harf. Nah, harf dalam istilah ahli Arabiyah, ahli Nahu yaitu lam sukun. Jadi al di sini adalah apa? Lam sukun zaidah, ya, lam sukun yang dijadikan oleh Arab untuk atau yang diletakkan sebelum isim, sebelum isim. Sebelum isim. Nah, jenis kata yang berupa isim. Yang fungsinya adalah untuk mentarif ya, untuk mentarif Nah, lam ini selalu didahului oleh alif ya. Jadi al di sini adalah lam sukun ya, lam sukun yang eh, dijadikan oleh al-Arab diletakkan sebelum isim. Nah, dan berfungsi sebagai apa? mu'arrifah ya, untuk mentakrif. Mentakrif. Kemudian selalu didahului oleh alif atau hamzah ya oleh hamzah tu wasl nah, yang di fathah nah, jadi pasti bunyinya al ya. hamzah ini selalu ada alifnya ya selalu ditulis bersama lamnya ya, hamzah berupa alif selalu ditulis bersama lamnya nah namun kadang terucap kadang tidak terucap ketika di awal ya ketika mengawali bacaan dari lam ta'rif maka dibaca al. Nah. Namun ketika didahului oleh kalimat yang lainnya maka hamzah ini tidak dibaca. Baik, Allah kita akan membahas tentang al ini. Baik, al ta'rif atau lamul harf ada dua keadaan. Yang pertama adalah idhar. Dibaca dengan jelas al ya dibaca dengan jelas yakni dibaca dari makhrajnya tanpa ada perubahan keadaan nah, yakni apabila al ini masuk ke dalam isim yang awalnya adalah huruf-huruf hamzah ba jim ha dan seterusnya sampai huruf ya, ya. Ini al yang jenis pertama yaitu al yang dibaca dengan apa? Ilhar. Nah. Baik. Nah, ini contoh-contohnya. Yang ada pada halaman 72 adalah contoh al yang dibaca izhar, dibaca dengan jelas. Ya. Misalkan al masuk ke kalimat ke kata ashadu, maka ashadu, ya. maka dibaca al ashadu. Masuk ke, kepada bashirun menjadi al bashiru. Masuk kepada kalimat jannah menjadi al jannati, al halimu al khalidina ah, dibaca jelas alnya nah, paham ya nah sekarang kita baca saja contoh-contoh ini al ashhadu nah kita baca ke bawah al bashiru al jannati al halimu al khalidina العلي نعم. الغافرين الفتح القانطين نعم. الكريم الميزان minya panjang al mizani sampingnya apa al miadi hmm, baik di bawah al mizan al waridi al himi al yamini nah. coba untuk melihat di situ semua isim ini kalimat ini didahului oleh apa lam sukun ya, lam sukun yang sebelum lam pasti ada alif ya alifnya dibaca dengan fathah al ya. hamzah hamzah jadi seperti ada hamzahnya ya dibaca a seperti hamzah fathah a nah demikian ini kalau di awal ya kalau di awal Taib lamnya dibaca idhar dan tanda idhar apa sukun sukun di atas lam. Nah. Taib. Maka lam ini lam yang dibaca dengan idhar dinamakan apa? Al-qamariyah. Kenapa dikatakan al-qamariyah? Karena al ini apa namanya? E, menjadikan apa? Atau dibaca dengan idhar qamari ya. Dikatakan al-qamariyah karena apa? Karena lamnya dibaca idhar komari. Kenapa dikatakan idhar komari? Karena lam tadi kalau masuk ke kalimat komar jadi apa? Dibaca idhar. Ya. Demikian. Kenapa dikatakan idhar komari? Karena lam menjadi apa? Menjadi wahir. ya, dibaca dengan jelas ketika masuk ke kata qamar al qamar sehingga dikatakan hukumnya hukum irhar komari lamnya dinamakan lam komariyah nah, al-muhim walaupun kita tidak tahu namanya apa yang jelas di dibaca jelas al kalau ada lam disukun nam sebelumnya ada alif ya terus di atas alif itu ada tanda apa itu bentuk apa itu itu bentuk kepala huruf sod ya. kepala huruf sod sod dipotong bagian belakangnya jadilah seperti itu menandai apa hamzah hamzah wasol ya. wasol kan ada kata kata wasol ada huruf sod ya. hamzah wasol ya. Taib. <clears throat> Nah sekarang kalau sebelum al ini atau sebelum lam ta'rif atau lamul harf ini ada kata, maka hamzah tadi tidaklah dibaca seperti ini. Rabbal alamina. Ya, Rabbal alamina. Hamzahnya dilompati dari ba langsung ke lam sukun. Rabbal alamina. Insyaallah bisa dipahami. Baik. Kita baca wal ula Kenapa hamzahnya tidak dibaca? Karena ada wawu. Nah. Baik. Kenapa lamnya disukun? Karena masuk ke hamzah wal una. Anhumul adzab. Nah. Anhumul bukan anhumu al adzab. Kenapa hamzahnya tidak dibaca? Karena ada kalimat sebelumnya yaitu anhum anhumu lamnya disukun karena setelahnya ain ya, anhumul adzab taib wa huwal wahidu wa ilaikal masiru يوم الفتح من الغافلين cukup ya. Nah. huruf eh, huruf-huruf ini yang berjumlah berapa? 14. Kalaupun tidak dihafal ya tidak mengapa ya. Sudah tercukupi dengan tanda sukun ya. Sudah tercukupi dengan tanda sukun pada lam. Ya. Terkecuali kalau kita berbicara pada saat musaf belum ada harokatnya ya. kalau musaf belum ada harokatnya maka harus hafal ya huruf-huruf yang alnya dibaca jelas yang mana tapi kalau sudah seperti sekarang ini jelas ada tanda sukun maka tidak dihafal pun kita insya Allah bisa membaca dengan benar yang kedua hukum atau keadaan al idrom ya. Kalau tadi al dibaca idhar sekarang al dibaca idrom ya, pada pelajaran ke 58. Ya. Baik. Al ini dinamakan apa? Al syamsiyah. Karena alnya dibaca dengan idrom syamsi. Kenapa dikatakan idrom syamsi? Karena al ini kalau masuk ke dalam kata syamsun maka dibaca idrom Ya. Maka dikatakan idrom syamsi. Idrom pada lam ta'rif Nah, ketika masuk ke kata syams menjadi asyams bukan al-syams. Taib. Inilah keadaan yang kedua dari al-ta'rif atau lamul harf, lamnya dibaca idgham. Apa itu idgham? Ya, mungkin dengan bahasa kita lebur, ya. Yang awalnya tadi al menjadi lebur. Lebur ke huruf yang lain, yaitu huruf berikutnya. Ta atau fa atau dal dan seterusnya yang juga jumlahnya 14. Nah, lebur yakni hilang diganti menjadi huruf yang di depannya di tasydid. Ya, nah, jadi tanda tasydid merupakan tanda idgham, ya, tanda idgham. Tasydid pada huruf setelah lam menunjukkan lamnya dibaca idgham, ya. Baik. Nah, kita baca contoh-contohnya at-tanadi. At-thulutsu. Ya. Ad-dari. الذنوب الرسول sampingnya apa ar-rijalu di yakni ditahan ya setiap kita mendapatkan huruf musyaddadah ditahan ar ar tidak langsung di di beri harokat ar-rasulu roknya tebal karena fathah ar-rijalu tipis az-zadi as-salama ya demikian miqdar atau ukuran huruf yang ditasydid as-salama as as syamsu الصبح الضأني ya, ada sifat istitalah الضأني ya, suaranya memanjang disertai dengan gerakan lidah ke depan Al الطير Al اللمم bawahnya apa Diulangi. Ah, disempurnakan gunnahnya karena nunnya musaddadah lama. Kalau tadi miktarnya asyamsu, as dan seterusnya. Untuk nun lebih panjang. An-nasi. An-nari. nah, sekarang antum bahasa Eh, lam yang masuk ke sin ya. as as-subula, kemudian an-nasi, an-nari ya, baris yang terakhir coba dari as-salama. Tafadhalu. Baik, diulang. As-salama. Terus? As-subula. Terus? nah, untuk nun lebih panjang anasi terus nah ulang lagi as terus terus lanjut mayoritas sudah betul ya an-nari ya miktarnya demikian khusus nun saja yang lainnya seperti isim tadi Assalam salam az-zadi ar-rasulu untuk nun an-nas an-nar baik <clears throat> hamzanya dibaca fathah a a semuanya sekarang kalau di bawahnya eh yakni kalau setelah atau sebelum hamzah ini ada kalimat ya ada kata walaupun satu huruf maka hamzanya tidak dibaca seperti rabbis samawati walaysad dzakaru baik kita baca walaysad dzakaru minan nadimina nah, masuk ke nun ada gunnah ulang lagi Baik, sampingnya ya. Inna syirka Baik. Diulang lagi. Minan nadimin dan inna syirka. <clears throat> Halaman berikutnya. Wassabihati sabhan. عليهم الطوفان منهم الصالحون والضفادع والدم نعم ضد استطالة والضفادع والدم هم الظالمون قول الزور nah, kemudian pada <clears throat> pelajaran ke-59 sini ada uh, latihan membedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah. Membedakan mana yang dibaca idhar dan mana yang dibaca dengan idgham. Mana idhar qamari, mana idgham syamsi. Nah, insyaallah kita bisa membedakan ya. Karena jelas perbedaan dari sisi tanda ya. Kalau qamariyah apa? Sukun pada lam. Syamsiyah apa? Tasydid pada huruf setelahnya. Baik. Asy-syamsu wal qamaru bihusdanin itu kalimat bihusbanin. Perhatikan bentuknya. Di antara cara menyambung ba dan hak seperti itu. Ba, ya, titiknya di bawah itu ba. Kemudian di kasrah bi, bihusbanin. Nah. Baik. nakhlu dzatul akmami والسقف المرفوع Yang pertama lam lam apa? Syamsiyah. Was al marfu lam qamariyah. Huwal barrur rahim. Nah, alnya pertama apa? Qamariyah, kemudian syamsiyah. Baik. Hmm. Sekarang baris yang paling bawah pada halaman ini kita baca. Ini agak panjang ya kalimatnya banyak ini. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal Wal batin usahakan tidak tebal ba dan alifnya tipis batin wal batin wawu juga demikian masuk ke wa bukan wadzahiru tapi waw waw masuk ke wa baru tebal Nah, kalimat wal akhiru hamzahnya tebal eh, hamzahnya panjang atau pendek dibaca wal akhiru atau wal akhiru panjang. Nah, coba antum bedakan dengan al awwalu ya hamzanya tepat di atas alif. Wal huwal awwalu wal akhiru panjang. Sekali lagi huwal awwalu huwal aw huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu Baik, halaman berikutnya. Ini semakin panjang jadi enggak apa ya buat latihan. Intinya sebenarnya apa? Melatih mana yang syamsiah, mana yang qamariyah. Baik. Kalau belum bisa lancar bisa dengan tempo yang pelan. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa الطير وألنا له الحديد Wa alanna termasuk lam samsiah atau qamariyah ini wa alanna. Wa alanna lahul Komariah atau Syamsiah? Komariah. Ada yang mengatakan Syamsiah? Punya di tasyid itu. Komariah. Masya Allah. Syamsiah? Mana yang Syamsiah? Komariah harusnya di tasydid sukun. Nah, ini tasydid ini. Berarti apa? Bukan juga. <laughs> Lihat lamnya itu, lamnya sukun bukan sukun ya, berharokat ya. berarti bukan al ta'rif ya, bukan lamul harf ya, lam biasa ini demikian pula hamzahnya juga bukan hamzah wasl ada simbol hamzah ini alanna lamnya bukan lamul harf ya, bukan lamul harf jadi dibaca wa ala ya, lamnya bukan komariah juga bukan samsiah ya. wa alanna Ya, bukan wa anna, ya, bukan juga wa alna. Lamnya berharokat. Tayyib. Bawahnya ya. Tambah panjang ini. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu Allah Subhanahu wa taala. Huwal Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminu. Sekali lagi. Nah, kalimat al-muhaiminu ya yaknya dari makhraj ya dari tengah-tengah lidah Nah, al-muhai bukan muhai, muhai. Taib yang terakhir dalam bab ini. Ini juga panjang. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع الضفادع والدم عليهم والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والقمل ميمنا gunnah والقمل يا والقمل طيب إن شاء الله سأل لك إيه. فأرسلنا عليهم الطوفان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والقمل والضفادع والدم نعم الطوفان الطوفان لما شمسيه wal jarad qamariyah wal qummal qamariyah wad dafadi'a samsiyah wad dama nah kalau lam ketemu nun seperti yang tadi kita baca pada pelajaran ke 58 an-nasi atau al-nasi masuk ya an-nasi lam ketemu, ketemu itu idgham bukan pula an-nari, bukan al-nari. Ya. Tapi kalau lamnya bukan lam ta'rif, ya, seperti salna maka harus dibaca jelas salna. Ya. Paham tak? Kalau tadi kan kalau lamnya huruf kan hilang an-naru an-nasi. Tapi kalau lamnya lam sukun dan bukan huruf, bukan harf tapi seperti ini lam fi'il, maka harus dibaca jelas seperti yang dulu waj'alna ya lil muttaqina imama seperti ini juga fa arsalna harus jelas jangan sampai itu fa arsalna ya fa arsalna baik baik selesai pelajaran hukum apa al ta'rif atau lamul harf nah yang kedua hukum nun sukun atau tanwin apa makna nun sukun apa itu nun sukun? Yaitu nun yang tidak berharokat. Ya. Pokoknya kalau ada nun di atasnya tidak ada apa-apanya, tidak ada harokat, berarti apa nun? Sukun. Ya. Kadang ada tanda sukunnya, kadang kosong, kadang di atasnya ada tanda mim. Al-mim itu nun. Sukun adalah nun khaliyatun anil harokah, nun yang tidak berharokat. Nah, nah nun itu ada empat jenis hukum yang dialami olehnya. Yang pertama apa? Izhar. Apa namanya? Izhar. Yang kedua ikhfa. Yang ketiga qalb. Yang keempat idgham. Coba dihafalkan. Apa hukum hukum nun sukun? Izhar. Ikhfa, qalb, idgham. Ya, qalb atau iklab. Kalau tadi lam ta'rif atau al Eh, al-ta'rif atau lamul harf ada berapa? Dua. Idhar dan idgham. Sekarang nun sukun ada idhar, ada juga idgham ditambah apa? Ikhfa dan yaqlab atau qalb. Nah. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat. Taib, hukum yang pertama idhar ya. Idhar ya. Taib sebelumnya hukum nun sukun dalam kurung atau garis miring tanwin. Baik, apa itu tanwin? Di juz kedua awal-awal bagian awal kita sudah terangkan apa tanwin. Apa tanwin itu? Tanwin adalah apa? Nun sukun di akhir suatu kata yang disimpulkan dengan pengulangan harokat. Nah, nah hukum nun sukun juga dialami oleh tanwin. Ya, sama. Hukum yang dialami oleh tanwin adalah sama dengan hukum yang dialami oleh nun sukun. Karena tanwin adalah nun sukun. Cuman beda simbolnya. Hukum yang pertama izhar. Baik. Izhar terjadi apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan. Nah, kita belajar lagi pelajaran makhraj ya. Sebutkan huruf-huruf tenggorokan dari sini hamzah ha ha ain kha ghain lagi hamzah ha ha ain kha ghain itulah huruf tenggorokan bila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah atau ha atau ha atau ain atau kha atau ghain maka dibaca dengan irhar yakni dibaca dengan jelas. Contohnya ini an asri. Nah, nunnya jelas tidak? An jelas kan? Min hauli. An amtu. Min ghairi. hauna. Min khairin. Ya, jelas dalam arti tidak samar an ya, jelas an ya. namun jelas bukan berarti harus tegas diputus suaranya tidak tetap harus diberi gunnah dengan kadar gunnah apa naqisah an an ya jadi tidak putus an asri min hauli tidak tetap berjalan tetap harus ada gunnah karena dia memang huruf yang memang punya sifat gunnah dan selalu disertai oleh gunnah an asri min hauli paham ya Baik. coba lagi an asri dibaca an asri min hauli Contoh yang lain idhar pada hamzah idhar nun sukun atau tanwin pada hamzah kita baca satu baris baris yang di tengah waman asdaqu mu'tadin athimin nasihun aminun Nah, coba kalau ditanya, ayat ini waman asdaqu ya kalimat ini ada hukum idhar idhar apa di sini idhar apa pada apa waman asdaqu ada bacaan idhar idhar apa pada apa idhar nun sukun pada hamzah ya jadi kalau ditanya waman asdaqu ini terjadi hukum apa hukum idhar idhar apa pada apa idhar nun sukun pada hamzah. Mu'tadin athimin. izhar apa pada apa? Izhar tan, kasrah tanwin pada hamzah. Nasihun aminun. izhar apa? Dhammatain pada hamzah. Dan seterusnya. Sekarang izhar nun sukun atau tanwin pada ha. Ya, contohnya yang di bawahnya yang paling bawah aliman hakiman nah, jangan sampai putus jangan sampai terpantul jangan pula penggunanya terlalu panjang min haitsu syi'tuma nah hati-hati fa ya su sushi shi haitsu shi Tu Shi, Nah, hati-hati. Min haythu Shi Ya, masing-masing dilafatkan dari makhrajnya. Nah, biar benar. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar kan makhrajnya masing-masing huruf sifatnya juga sudah kita dipelajari alhamdulillah. Berikutnya idhar pada Kh, ya. Kho ambil contoh yang paling bawah baris ketiga a'jazu nakhlin khawiyatin Ya, kalimat nakhlin seperti itu tulisannya ya. Nun fathah, kha-nya disukun nakhlin. Ya, tanwin kasrah bertemu kha. Nakhlin khawiyatin. Ya, Perlu diingat kha termasuk huruf isti'la. Jadi dibaca tebal nakhlin khawiyatin ya. Diusahakan ada tafkhim. A'jazu nakhlin khawiyatin. Man khaffat mawazinuhu Khaffat ya, ditasydid Baik. Kemudian yang berikutnya contoh izhar pada ain, kemudian pada ghain, kemudian izhar pada ha. Baik, kita ambil contoh izhar pada ghain ya, pada halaman 77 yang ya, halaman 77 bagian atas. Wala ta'amun illa min ghislinin إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين فسينغضون إليك رؤوسهم mungkin sebagian agak sulit dipelankan tidak apa-apa فسينغضون إليك رؤوسهم Nah. kemudian yang terakhir adalah idhar pada hak. Ya, contoh-contohnya insyaallah bisa antum berlatih dengannya insyaallah. Taib, itulah apa bacaan idhar nun sukun atau tanwin. Idhar dibaca dengan jelas. Nah, ikhwan fillah azakumullah ahibati rahimakumullah. Kalau dilihat apa sebabnya nun dibaca jelas. Ketika bertemu dengan huruf-huruf ini sebabnya adalah apa? Jauhnya letak makhraj nun dengan dengan makhraj huruf-huruf tenggorokan. Nun kan di sini. Nah, kemudian hamzah ha ha ain kha dan Wain di sini jaraknya jauh ya, jauh sehingga tidak mungkin idgham tidak mungkin dibaca dengan tidak mungkin dileburkan ya. tidak mungkin dileburkan nah Baik, untuk nun sukun ketemu Wain dan kha ya, karena jaraknya paling dekat kan dibandingkan dengan hamzah ha ha ain kha dan Wain relatif lebih dekat dengan makhraj nun. Ya, di sini dengan sini kan dekat. Ya, kalau ini jauh. Ya. Sini dekat. Sehingga sebagian qurra atau salah satu di antara qurra yang ada membaca dengan samar. Ya. Dengan samar. Contohnya ini. Wala ta'amun illa min ghislinin. Ya, dibaca dengan samar. Ya, فسينغضون إليك رؤوسهم kita pun kadang terbawa sebagian kita terbawa seperti itu kadang kita beberapa kali mendapati membaca nun ketemu koin samar atau min khasyati rabbihim man khasyar rahmana nah demikian namun jumhur qurra membacanya dengan jelas jadi kita pun diusahakan tidak membaca dengan riwayat yang lain karena kita eh, yang kita biasa baca adalah riwayat jumhur dengan jelas ya fasayun riduna sehingga kalau kita mendapati ada yang baca dengan samar ya kita ingatkan karena riwayat yang kita pakai adalah riwayat jumhur selesai ya hukum idhar nah Lanjut atau cukup? Cukup dulu. Lanjut. <laughs> Lanjut Malam datu sini ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ya, sesuai dengan apa yang ditulis di sini ya. Pembahasan berikutnya adalah ikhfa. Ya, adalah ikhfa. Baik. Ikhfa dari kata-kata apa? khafa ya kalau khafa itu samar khafaun ya samar kalau ikhfa berarti apa menyamarkan ya seperti tadi izhar dari kata-kata apa wahir wahir artinya jelas izhar membaca jelas ikhfa membaca dengan samar apa yang disamarkan berarti di sini Hah? nun ya. sukun dan atau tanwin dibaca dengan khafa dibaca dengan khafa dengan samar. Taib. Jadi yang asalnya dibaca an maka nantinya menjadi al ya. ang, an taib au au itu jenis-jenis nun yang samar. Tidak dalam satu suara bukan hanya ang tapi juga nanti kadang al al au au alim samar Baik, tergantung dari huruf yang setelahnya. Nah, almim samar itu bukan an lagi. Ya, Baik. Kapan dibaca samar? Kalau setelahnya adalah huruf-huruf yang berjumlah 15, semuanya adalah huruf lidah. Ya. Kecuali fa nanti ya. Taib. Ada 15. Kita ambil 10 dulu. Ya. Coba lihat daftar huruf-huruf yang mana nun sukun atau tanwin disamarkan kalau bertemu dengannya. Ada 10. Sebutkan. Ta. Fa. Jim. Dal. Zal. Zai. Sin. Shin. Fa. Kaf. Ya. Coba lihat huruf-hurufnya semuanya huruf lisan. Ya, ta lisan, fa lisan, jim, Sandal, zal, za, sin, shin, kaf ya, kecuali fa. Naam. Baik. Beda dengan tadi idhar. Jauh ya. Sekarang dekat. Letak nun dan ta dengan fa, jim, dal, dal itu sangat dekat ya. Tapi belum cukup untuk kemudian dileburkan. Maka diambillah keadaan tengah-tengah antara jelas dan lebur menjadi apa? samar-samar. Ya, dibaca dengan samar-samar. Baik, sekarang kita ambil lima huruf dulu. Yang pertama ta, fa, jim, dal dan dal. Sambil kita ingat-ingat dari mana huruf-huruf tadi ya dikeluarkan atau mana makhraj-makhraj makhraj huruf-huruf tadi. Ya, sekarang nun sukun bertemu dengan ta. Ya, coba dibaca. Man Letak makhraj ta adalah ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Man taba. Sekarang nun sukun pada fa. Letak fa ujung lidah dengan ujung gigi seri. Jadinya begini. Mansuran. Mansuran. Man, man, ya منثورا yunjihi letak jim di mana tengah-tengah nah, jadi suara samarnya itu di sekitar tengah-tengah yunjihi dal di mana ujung lidah dengan pangkal gigi seri. Jadi di sekitar itu. Anda dan dal min zikrin. Nah, itulah contoh pengucapan ikhfa pada huruf ta, fa dan uh, jim, dal, dal. Sekarang perlu kita sampaikan kaifiyah an-nutqi bin nunil mukhfah. Cara bagaimana mengucapkan nun yang disamarkan. Tadi sudah sekilas kita singgung dan kita contohkan beberapa huruf ta, fa, jim, dal, dal. Mari kita sekarang melihat keterangan. Cara mengucapkannya adalah pertama tahyi tahyiatul fami ala makhrajil harfil ati ba'dan nunil mukhfah. Menyiapkan mulut ya dalam hal ini lidah ya untuk mengucapkan huruf berikutnya disiapkan pada makhraj huruf berikutnya setelah nun ya kalau tak ya berarti menyiapkan ke huruf tak ya fa ya disiapkan an an disiapkan kemudian nutqu ghunnatin kamilah minal khayshum setelah disiapkan pengucapan huruf yang berikutnya disertai runnah yang sempurna runnah kamilah dari rongga hidung ya man man man yun an nam min dengan gunah yang sempurna. Nah, kemudian berarti apa? Ketika itu bercampurlah suara. Ya, sebagian adalah suara dari rongga hidung, sebagian suara dari makhraj huruf yang berikutnya yang sudah disiapkan pengucapannya. Nah. Taib. Mafhum ya? Dan di sini tidak ada inghilaq makhraj ya, inghilaq makhraj. an ya, tidak ada. Jadi suara gunanya adalah suara gunah yang sempurna namun terbagi dengan apa? Dengan suara makhraj dari huruf yang berikutnya. Nah, baik. Seperti yang tadi kita praktekkan. Baik. Ini nanti dilatih ya pengucapan huruf nun yang samar pada ta dan seterusnya. Kita ulang lagi. Mantaba. Mansuran. Yunjihi. Andadan. Min zikrin. Ya. Jadi terangkan suaranya terbagi antara gunnah dan apa? Dan suara huruf yang hendak terucap setelahnya. Taib. Sekarang pada zai, sin, shin, fa dan kaf. Anzalna ansaukum ansya'tum Shin di tengah ansya'tum syaktum Nah, fa bibir. Nah, berarti bibir bawah sudah tersiapkan, terusapkan ya atau disiapkan pengusapannya saat kita memberikan gunah. Al al ini sudah naik. Al faqatum al faqatum anzalna أنسوكم أنشأتم أنفقتم Nah, yang terakhir kaf ya. Kaf dari mana makhraj kaf? Mana kira-kira? Lidah bagian mana? Belakang kan? Ya. Untuk huruf kaf di sini ada inghilaq makhrajun nun. Jadi nempel secara sempurna kemudian suaranya beralih secara total melewati khaisyum. Jadi dibaca demikian. Tangkilan. Kalau tadi masih berbagi am sehingga kalau ditutup masih berbunyi am ansha'tum. Tapi kalau kaf betul-betul apa? Munwalik, yakni betul-betul terkunci dan suaranya hanya melewati khaisum saja, tidak berbagi. Eng, ya. Bukan dan jangan apa namanya? E, ngambang, tapi betul-betul nempel. Tang NG, tangkilan. Ya. Suaranya murni melewati khoyshum. Kalau kita tutup rapat akan berhenti. Coba. Tak tak tak berhenti kan? Karena memang betul-betul murni melewati khoyshum, tidak seperti yang sebelumnya. Maltabah masih. Baik. Untuk kaf dan qaf nanti ya. Semuanya dengan inqilaq ya, betul-betul tertutup suaranya kemudian hanya melewati kaf eh melewati khayshum. Nah. Baik, sekali lagi. Zai anzalna ansawkum ansha'tum anfaqtum tankilan sebab ini betul lah masalah Ya. Man betul lah masalah Karena apa? Ditanya nempel, ya. Suaranya apa? Hanya melewati khayshum. Harusnya ngambang. Man ya. Kalau seperti ini anda dan salah. Yang betul anda dan kalau seperti ini jangkilan salah juga harusnya jangkilan baik berikutnya terakhir insyaallah pada pertemuan malam ini ikhfa nun sukun atau tanwin pada huruf sod, dhad po, vo dan qaf ya Tadi sudah kita singgung jumlahnya 15 Yang 10 sudah diambil tinggal 5 Nah ini kita pisahkan sendiri Sod Dod To Vo Kemudian Qaf nah. Coba kita baca Mansuran Nah, kaidah tadi terpakai juga ya. Menyiapkan pengucapan huruf setelah nun memberi gunnah yang sempurna ya. Mansuran ya. Sekarang buat min dha'fin di fathah min jadi sekitar tepi lidah kiri atau kanan min dha'fin Vo. min tinin dha au au wirni au wirni Anzirni ya, Sekarang qaf Qaf dengan inghilaq yakni betul munghaliq mughlaq jalannya tertutup terkunci pada lidah kemudian melewati khayshum melewati rongga hidung seperti kaf tadi ming ya. min qabli nah, min qabli Baik, jadi intinya kaidah yang tadi kita terapkan pada 10 huruf diterapkan pula pada huruf yang tebal ini. Namun ada tambahan, yaitu apa? Hunnahnya harus tebal karena hurufnya tebal juga ya istilah mausuran ya mil bukan mil tapi mil tebal mil tilin anzirni min qabli. Nah, jadi ada tambahan untuk huruf sad, dad, ta, za dan qaf ada tafkhim ya isti'la pada huruf yang setelahnya menyebabkan gunanya mufakhamah tebal. Nah, ini kesimpulannya. Huruf-huruf yang 15 ini ya insyaallah dengan otomatis biidznillah akan dihafalkan kalau kita banyak melatih ya huruf ikhfa atau hukum ikhfa ini nunnya tidak ada tanda apa-apa di atasnya ya. Tidak ada sukun, tidak pula ada mim ya. Kemudian huruf yang setelahnya juga tidak ada tasydid. Ya, itu di antara tanda ikhfa. Kalau mau dihafalkan bisa insyaallah hafal. <clears throat> Banyak berlatih pun diterapkan pada huruf-hurufnya juga insyaallah secara otomatis ketemu sim langsung nyamar, ketemu sin langsung nyamar, ketemu sod langsung menyamar. Nah, hurufnya 15 Baik. karena sulitnya bab ini maka banyak latihan yang diterapkan atau banyak contoh-contoh yang kita tuliskan ya, supaya lebih mahir ya. tentunya tafadhol antum banyak membaca dan menerapkan apa yang tadi sudah kita jelaskan kaidah-kaidahnya nah wallahu a'lam insyaallah <clears throat> pada pertemuan yang akan datang kita akan coba menerapkan pada beberapa contoh.